Di Jadi orang miskin dulu, kemudian orang kaya. Tentu orang kaya yang menerima, orang miskin yang menerima, orang kaya yang tidak kafir, orang miskin yang tidak kafir, orang kaya yang tidak syirik, tidak musyrik, orang fakir yang sudah tidak menyebut Allah. Karena orang musyrik, orang kafir, muslim tentu tidak akan masuk surga. Nah, ini sesama muslim, amalnya sama, dosanya sama, maka yang lebih dahulu masuk surga adalah orang-orang fakir, miskin, sebelum orang lain. Bi ini mi'ati selama waktunya berapa? 500 tahun. Jadi 500 tahun orang-orang miskin sudah masuk surga, menikmati keindahan surga, kelezatan makanan minuman surga, saksikan bidadari dan khususnya 500 tahun setelah itu baru orang-orang kaya masuk. Ya. kalau orang miskin di sini masuk surga karena kemungkinannya? Jawab tidak. Ya. Bukan karena kemiskinannya, tapi apa? Karena kesabarannya menghadapi kemiskinan. Ya, karena kesabarannya dia menghadapi kemiskinan. Dia ya, miskin, tetapi mau berjalan miskin jarak jarak lumayan jauh. dia ya, yang kaya naik mobil Ya, dia ya, miskin, tetapi masih sanggup menyisihkan sebagian hartanya entah 5 perak, entah 10 perak untuk ceramah. Ya, yang layak kan sama 5 juga, 10 juga. Ya, ini sama antara yang fakir dengan yang miskin, pahalanya, dosanya. Maka dengan keadilan Allah, Allah lebih baru memutuskan yang miskin daripada yang kaya. Adil sangat sangat adil. Karena kehidupan di dunia bersambung dengan kehidupan akhirat tidak berdiri sendiri. Semua penderitaan yang dialami seseorang di dunia akan dibalas oleh Allah. Semua kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang di dunia akan ditanya oleh Allah. Nah, semakin banyak harta, semakin banyak kekayaan, semakin banyak pertanyaan. Dan ini membuat dia lama untuk masuk surga, walaupun akhirnya dia masuk surga. Lama. Ya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun sahih. Hadis ini dibaca oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis sahih. Sama uh, eh, berbeda dengan Tirmidzi, beliau mengatakan sahih fi baitihi. Sahih berdasarkan riwayat lain. Jadi di, di, dikuatkan oleh lain yang bermakna maka menjadi sahih. Adapun semata-mata ada dari sini menurut beliau belum sampai derajat sahih tapi sekedar kata. Fikul hadis. Wabdulul bukorofi ma'al amal salih ala al di ma'al Keutamaan orang-orang fakir ketika mereka beramal soleh. Keutamaan orang-orang fakir ketika mereka beramal soleh. Jadi ketika orang fakir tidak beramal soleh tidak ada keutamaan. Uang tidak punya, hampir setiap hari lapangan. Bersama dengan itu nggak sholat, tidak puasa, malah berbuat maksiat, tidak ada utama, Tidak ada utama. Kapan mereka mendapatkan keutamaan? Ketika mereka bersabar menghadapi kemiskinannya, kemudian beramal soal. Kemiskinannya tidak menghalangi dia untuk berjamaah mesti, untuk menegakkan sholat lima dengan berjamaah, untuk menutup aurat, untuk mencari yang syar'i. Yang kaya naik mobil, ya dia naik bus ke pesawat naik kereta untuk mendapatkan ilmu syar'i tentu berbeda tentu berbeda ya yang kaya menikmati kekayaannya naik mobil mencari ilmu syar'i boleh yang fakir dengan kesabarannya bahkan jalan kaki jarak cukup jauh maka Allah berikan pengalaman ya, diletaknya bukan di fakirnya di e, kayanya, tetapi kesabarannya dan syukurnya. Kita sudah pernah kita baca yang ini. Aja sungguh menakjubkan keadaan, keadaan diri seorang mukmin. Inna amrahu lahu khair bahwa seluruh keadaannya selalu baik. Jika ditimpa keburukan baik kalau dia bersabar. Jika mendapatkan kebaikan baik kalau dia bersabar. Sakit baik kalau dia bersabar. Sehat baik kalau dia bersyukur dan di al-aghriyai ma'al dibandingkan dengan orang-orang kaya yang berbuat maksiat mungkin ini mungkin ini sebab kalau dia kafir tidak ada bandingan kalau dia kafir tidak bisa dibandingkan nah tidak mungkin orang kafir masuk surga hatta yarijal jamalu fi tambil qiyat sampai ada seekor unta masuk lubang syarul artinya mustahil mustahil ada non muslim masuk surga tidak mungkin ya dan sekali lagi orang kaya di sini yang kedua أصحاب الأموال سيسألهم 'anil الله عن المال من أين aina وأين wa وأنفقوه Orang-orang yang memiliki harta, orang kaya, akan ditanya orang Allah tentang hartanya. Pertanyaannya ada berapa? Kalau ilmu hanya ada satu, ya e, masa muda ya ini ada satu pakai ilmu apa ilmu di e, amalkan atau tidak adapun harta ada dua min aina iktasadu dari mereka dari mana mereka mendapatkan harta itu dan dikemanakan harta itu buat beli apa dipakai untuk apa buat makan apa? Berarti dua pertanyaan. Ya, berarti lebih merepotkan, lebih membuat lama dia berdiri di hadapan Allah. Dia apa? Minta. Berarti keluar dari sini 70 ribu. 70 ribu orang yadkhuluna al-jannata bi ghairi kita wal ada yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa dianggap. Bagaimana kalau dia kaya? Ya, 70 ribu itu tidak disyaratkan di situ harus miskin. Tapi 70 ribu itu hanya disyaratkan la yastarfu, wa la yastabu, wa la yatabayyaru, wa la rabbihim yatawakkalun. Ya, tidak minta dirukyah, tidak berubah dengan gay, tidak iur, dan hanya bertawakal kepada Allah. Maka bagi orang kaya yang tidak mau terlambat dari orang fakir, empat hal ini diperhatikan. Ya, jangan sekali-kali minta rukyah, jangan berubah dengan pengobatan-pengobatan yang tidak eh, sesuai dengan syar'i yang haram yang dipertanyakan dan jangan tatayur jangan menganggap ada hubungan uh, rezeki kita, nasib kita dengan suatu yang tidak ada hubungannya dan hanya bertawakal kepada Allah Rabbul Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang bagi alal abdi ayakuda min dunya ma yuballighu al-mahala wa dar al-akhirah. Pantasnya seorang hamba itu mengambil dari dunia ini apa? Apa yang kira-kira bisa dia ke negeri akhirat. Jadi jika harta itu tidak menjadikan kita sampai ke negeri akhirat, sampai ke surga, maka itu sia-sia. Ya, ini bukan berarti bahwa kita disuruh sedikit saja. Karena apa? Jika kita mendapatkan yang banyak dan dengan banyaknya harta itu kita bangun masjid, bangun pesantren, e, menyantuni fakir miskin, tentu ini akan menyampaikan dia ke dalam surga. Ya, maka membuang-buang harta ini bukan berarti dia itu Karena harta ada manfaatnya untuk akhirat. Dengan apa? Itu tadi. Diinfakkan secara Allah. Di. Adapun sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat seperti kesombongan di dunia yang dia bisa Eh, mendapatkan dengan harga yang sedikit, tapi dia ambil dengan harga yang banyak, bagaimana yang sering kita bahas, nah, ini keluar dari zuhud. Karena disebut zuhud ketika dia tidak mengambil apa yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Itu zuhud. Kalau dia mengambil sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat, maka itu bukan zuhud. Ya. Kita lanjutkan 488. An Ibni Abbas wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dari Ibn Abbas dan Imran bin Husain ada dua riwayat, dua-duanya sahabat radhiyallahu anhum. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Ibtola'tu fil jannati Aku melihat surga Berarti Nabi pernah melihat surga Dengan apa? Dengan mata. Ya, yes. ketika mi'raj Ketika mengimami sholat Ada Adapun Nabi melihat Allah Bukan dengan matanya Ini menjama dua pendapat mendapat dua-duanya sahabat Aisyah mengatakan siapa yang menyatakan bahwa Nabi pernah melihat Allah maka dia berdusta. Sementara Ibnu Abbas mengatakan Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Allah ketika Mi'raj. Maka para imam menjama e, eh, dua pendapat ini dengan mengatakan Ucapan Aisyah yang mengatakan bahwa Nabi belum pernah melihat Allah itu jika dengan mahar. Ya, ada pun ucapan Ibn Abbas, Nabi pernah melihat Allah itu dengan hati. Karena lapar melihat itu wajib di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah itu melihat dengan mata, melihat dengan hati, dan melihat dalam mimpi. Tiga-tiganya disebut melihat. Ra'aitu fil manam. Aku melihat dalam tidurku, tadi Ya, melihat dengan hati insan. Insan melihat dengan hati. Seolah-olah engkau melihat Allah. Tidak mungkin dengan mata, tapi dengan hati. ada pun dengan hati, Nabi bisa. Allah seperti Ya. Kalau tidak bisa, tentu beliau tidak akan bersabda tentang insan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau melihat Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Ini Nabi Nah, ada pun surga dan neraka beliau lihat dengan mata beliau sendiri. Dan surga neraka yang telah akan dihuni oleh eh, orang-orang uh, mukmin dan orang-orang kafir. Ya, jadi bukan salam surga atau apa satu surga bukan tapi betul-betul surga karena memang sudah ada gitu ya Uiddat lil kafirin, uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Dan sudah sudah dipersiapkan. Ya, Iqtala'tu fil jannati aku melihat surga Fara'aitu aksara ahli al-qara dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka ketika Abu Sufyan ditanya waktu itu dia masih kafir, ditanya oleh eh, Kaisar Herodes, Adi Murruh, pembesar Romawi, Siapa? Kebanyakan pengikut Muhammad yang mengaku Nabi. Orang-orang kaya, orang-orang miskin. Orang-orang bangsawan, apa orang rendahan para budak? Dijawab oleh Sufyan dengan jujur Kemudian aku melihat neraka. Faraitu aktsara ahliha an-nisa. Dan ternyata aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Tidak disebut kaya wanita. Karena apa? Karena wanita banyak kuburnya. Ia pun asir. Banyak tidak bersih terutama tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suami. Ya, ini yang banyak menyebabkan para wanita masuk neraka. Nabi gambarkan tentang sifat hati seorang wanita. Apa? Jika suaminya berbuat baik kepada dia bertahun-tahun, bertahun-tahun berbuat baik, kasih nafkah, sabar, pengertian, dan seterusnya, dan seterusnya baik Sekali waktu suaminya berbuat salah, Sekali waktu suaminya berbuat keliru, mengecewakan dia, membohongi dia, misalnya, mengkhianati dia, ya menurut dia. Apa kata perempuan itu? Maro'aitu bika khairan qat. Aku tidak melihat pada dirimu kebaikan itu. Ya. hilang yang bertahun-tahun itu. Oleh apa? Oleh kesalahan sekali hari itu dan sifat asli seorang wanita yang disebutkan oleh Nabi Alaihi Wasallam tentu banyak wanita yang di luar sifat ini sifat asli. Ketika syariat menyatakan tentang sifat asli seorang wanita, sifat lagi asli seorang laki-laki, sifat asli seorang e, kaya dan seterusnya, bukan berarti mutlak 100%. Tapi e, keumumannya, mayoritasnya ya maka jika ada seorang wanita yang sifatnya tidak seperti tadi bukan berarti hadis Nabi tadi batal karena Nabi menunjukkan tentang e, sifat seumur bukan mutlak seluruh wanita maka ini mengajak para wanita untuk apa berjuang melawan hawa nafsunya untuk apa ridho dengan suaminya taat kepada suaminya dan jangan sekali-kali kufur. Ya, dan tentu ini salah satu di antara sekian sebab kenapa para wanita lebih banyak masuk neraka. Ini bukan kasus buku Yang banyak menggunjing, menyebarkan aib orang, umumnya ibu-ibu, umumnya para wanita yang membuka Allah berpakaian mini sehingga menyebabkan laki-laki terangsang syahwatnya lalu mereka berzina, memperkosa dan seterusnya penyebab satu kemaksiatan maka dia akan ikut menanggung dosa Ya, jika karena saya si fulan jadi mencuri, maka saya dapat dosa. Jika karena saya si fulan minum khamr, maka saya dapat kembali. Walaupun saya sedang menuangkan khamr itu ke gelas atau menjualnya atau memerahnya dan seterusnya. Begitu juga kebaikan. Jika pernah saya di bulan jadi sholat, insya Allah saya dapat pahala. Nah, karena wanita-wanita yang berpakaian ini inilah para laki-laki perang syahwatnya sehingga melakukan banyak e, eh, dosa yang terkait dengan syahwat. Maka wanita-wanita yang menampakkan auratnya ini ikut menanggung dosanya. Jelas. Kita tidak bisa hitung hari ya bagian makin berpakaian semakin dibikin e, merangsang syahwat laki-laki ya perancang-perancang busana mode sengaja membuat mode-mode yang bisa merangsang syahwat laki-laki mengatasnamakan keindahan ya wanita itu e, indah ya Allah juga indah ya Allah suka yang indah-indah ya kenapa ditutupi ya eh, indah ditampakkan eh, ini subhat sekaligus syahwat ini ya Muttafaqun Masih jenis sahih Dia Imam Bukhari dan Muslim sehingga uh, eh, tadi tidak membahas uh, fikul hadis Al-Qura'u fil jannati aktaru minal agniya eh, Orang-orang fakir di dalam surga lebih banyak dari orang kaya. Kalau disebut fakir berarti lebih banyak dari yang kaya. Wal fakiru lam yadkhulil jannata bisababi faqrihi. Tapi harus ingat bahwa orang-orang fakir ini masuk surga bukan karena kefakirannya. Orang fakir ini masuk surga bukan karena kefakirannya, bukan karena dia tidak punya uang untuk masuk masuk surga, bukan karena dia sering lapar untuk masuk masuk surga, bukan. Ya, wa inna ma Tetapi dia masuk surga karena amal solehnya. Amal soleh besarnya apa? Sabar dengan kemiskinan yang melilit dirinya, dia tidak mencuri, dia tidak berbohong, dia tidak menipu, dia menegakkan sholat dengan berjamaah, dia jujur, dan seterusnya. Hari itu seperti ini. Jadi bukan karena fakir itu, ya. Nah, maka sangat keliru orang yang menyatakan hadis ini membunuh al palsu, bikinan Yahudi merasuki kaum muslimin agar jadi orang makin sadar keliru sangat keliru hadis sahih dengan Imam Bukhari dan Muslim siapa yang berani berhadapan dengan Imam Bukhari dan Muslim ya tidak ada orang yang uh, membantah Bukhari dan Muslim secara keseluruhan darul sana tersana kata perkata, kata tentu ini tanggahannya ini ya. ada ya maka hanya orang-orang Rafidah dan yang terkena kata Rafidah yang menolak Sahih Bukhari menolak Sahih Muslim adapun kritikan-kritikan tajam para ulama misalnya Imam Ad-Darusni Imam an dan seterusnya terhadap Sahih Bukhari itu bukan kitabnya sama persen sanad satu persatu ya kalimat satu persatu yang tentu e, para ulama setelah itu e, ada yang tampil membela Imam Bukhari. Maka darbutni yang mendoakan kira-kira 200 hadis dalam Sahih Bukhari terbantah lagi oleh Ibnu Hajar misalnya. Orang imam yang paling besar pembelaannya terhadap Sahih Bukhari bukan karena taatul, bukan karena kebangsaan, bukan karena guru dan murid orang tidak ketemu, ya, tapi karena tanggung jawab ilmiah. Hajar bahwa apa yang terdapat dalam Sahih Bukhari eh, yang memang perlu dibela, dibela. Ya, ini nakat ilmiah, tidak asal apa. Ya, tidak seperti yang ditulis beberapa bulan yang lalu oleh seorang dokter mana itu di Republika yang menolak uh, Sahih Bukhari begitu saja. Ya, Kemudian at tahridu ala tarki at-tawaddu'i dunya wal istizadatu min mata'iha. Anjurkan anjuran untuk meninggalkan tawaddu. Terlalu berlebih, terlalu mewah di dalam dunia ini. Bukan berarti terlalu banyak uang bukan. Ya, siapa yang lebih banyak uangnya? dari Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Surahkan bin Auf, saat Nabi Waqar, Abu Bakar, bukan ini berlebih. Apa yang mestinya kita nikmati cukup, ya, tapi ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Ya, anak cuma dua, kamar tiga empat cukup, ya, anak cuma dua, kamarnya tiga belas misalnya ya oh, rumahnya tingkat tiga misalnya apa ini buat apa buat apa kalau tidak kesombongan ya jadi cukup perlu kamar banyak karena orang anaknya banyak ya istrinya banyak misalnya ya bisa bisa tentunya uh, rumahnya ah, tentu ini tidak bermanfaat sesuai dengan kebutuhan gitu ya. itu yang dimaksud jangan salah paham dengan bawah ini bahwa jangan cari duit terlalu banyak. Jangan cari duit terlalu banyak. Karena uang pasti ada gunanya untuk akhirat kalau kita mau. Mudah. Siapa yang tidak butuh bantuan di kiri kanan kita? Saya kira orang yang mengatakan seperti ini dia tidak memahami fikul wakil. Lihat sudah kiri kanan kita di hadapan kita, di hadapan kita, saudara kita, family kita, banyak sekali dari mereka yang membutuhkan bantuan. Ya, maka tidak akan tidak akan berlebih insya Allah jika kita punya uang untuk membantu. Yang ada insya Allah kurang. Ya, kalau kita mau betul-betul uh, oh, saudara terus, insya Allah kurang. Maka sekali lagi bukan berarti di sini suruh mencari uang sedikit saja, cari gaji yang sedikit saja berlimpah Cari yang sebanyak-banyaknya, kemudian sodakoh sebanyak-banyaknya, infak sebanyak-banyaknya. Gitu. Dia Abdurrahman bin Auf. Siapa yang meragukan kesolehan, ketikohan, keutamaan Abdurrahman bin Auf? Satu di antara sepuluh orang yang disebut namanya pasti calon masuk surga. Tidak ada yang lebih mulia dari Abdurrahman bin Auf di luar yang sepuluh. Tidak ada. Tidak Bilal, tidak Ibn Abbas, tidak Ibn Mas'ud, tidak Aisyah. Mereka tidak masuk dalam sepuluh ini. Abdurrahman bin Auf masuk dalam sepuluh ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika tidak sedang salat, ketika tidak sedang berjamaah, ketika tidak sedang berjihad, ketika tidak sedang eh, berada di masjid Nabi, selalu berada di pasar. Berarti semangat cari uang. Semangat mengumpulkan harta. Habis itu apa? kita fisabilillah. Pernah pada satu kesempatan, seratus ekor unta berikut e, eh, bawaannya. Bahan makanannya, sembako kata kita. Jadi sembako dimasukkan ke dalam, e, dibebankan ke unta. Kalau kita mungkin satu Eh, mobil kecil gitu ya. Nah, ini seratus kali. seratus kali, seratus ekor unta berikut isinya, sembakonya diserahkan kepada orang-orang fakir fisabilillah. Uangnya banyak, sedekahnya banyak. Ya. Sebagaimana Umar Umar sedekahkan kalau hartanya dalam perang babu, Abu Bakar malah seluruh hartanya seluruh hartanya yang begitu banyak diserahkan di sabilillah untuk membiayai perang tahun Yang ketiga, haddun nisa'i 'ala al-a'mal salihah liyahbadna min e, minan nar. Anjuran kepada para wanita untuk beramal saleh. Agar apa? agar dirinya terjaga dari neraka. Agar diri mereka terjaga dari neraka, bentengi dengan apa? Amal soleh. Termasuk di dalamnya disebutkan oleh Nabi Sodako. Maka ketika Nabi menyampaikan hadis ini, kemudian ketika beliau uh, eh, sehari uh, eh, khutbah khutbah khutbah beliau sengaja mendatangi para wanita karena suara beliau tidak sampai kepada para wanita belum ada pengeras suara ah, lalu beliau bersama bila bila membentangkan surga Nabi kemudian e, menyuruh kepada para wanita ini tasaddaqna tasaddaqna tasaddaqna bersedekahlah kalian bersedekahlah kalian karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah bangsa kalian para wanita. Maka para wanita hari itu melepaskan antiknya, melepaskan kalungnya, emas tentunya ya, nah, dilemparkan ke kurban yang dibawa oleh dia. Ini sodakoh wanita dari ya para sahabat tidak seperti para wanita sekarang ya ambil bedanya dari ya. yang paling kecil masukkan ke kotak amal ya nah, coba ikut sahabat lepas e, lepas antingnya lepas gelangnya e, kalungnya untuk apa menjaga diri mereka jangan sampai masuk neraka intakunnar walau bisikki kita takutlah kalian terhadap neraka walaupun dengan cara bersodako sebutir bahkan separuh butir kurma. Ini sekaligus dalil bahwa beramal demi menyelamatkan diri kita dari neraka. Maka basilah ucapan orang-orang Quraisy Subiyah yang mengatakan jangan beramal karena ingin surga. Jangan beramal karena takut neraka. Lihat sabda Nabi, takut Takutlah kalian terhadap neraka dengan cara apa? Beramal, berkurang maka Nabi beramal, Nabi bersedekah, Nabi beribadah kepada Allah dalam rangka menyelamatkan diri dari neraka dengan tujuan agar masuk surga. Dan ini adalah ikhlas atau ikhlas ikhlas. Yang tidak ikhlas adalah ketika dia salat, ketika dia sedekah, tujuannya dunia. Itu tidak ikhlas. Kalau tujuannya akhirat, maka itu ikhlas. Karena yang nyuruh kita untuk takut neraka, Allah Rabbul Alamin, fattakun nar, allati waquduha an-nas wal Takutlah kalian terhadap neraka. Takutlah kalian terhadap neraka. Lalu kita bilang tidak takut, tentu maksiat yang sangat besar. Wajib bagi kita untuk takut terhadap neraka. Yang terakhir, al jannatu wan naru maqluqatan mawjudatan. surga dan neraka adalah dua makhluk. Jadi ini bukan balik, ini makhluk sama dengan kita, sama dengan jin, sama dengan iblis, sama dengan malaikat, semuanya makhluk. Bukan kau. Berarti pernah tidak ada. Pernah tidak ada. Dua kali tidak ada. Kapan? Ketika Allah belum menciptakannya Ketika Allah belum menciptakan, maka semua makhluk tidak ada. Pertama. Yang kedua, nanti pada hari kiamat, ketika firman Allah terbukti, wa kulla syai'in halikun ila wajahu, kullu syai'in halikun ila wajahu, segala sesuatu tanpa kecuali pasti akan binasa, rusak, hancur kecuali wajah Allah, kecuali diri Allah, kecuali zat Allah. Maka selain Allah hancur, binasa, mati, tidak ada manusia, jin, malaikat, Jibril, Mikail, ya termasuk surga dan neraka tidak ada, hancur. Ya, berarti dua kali tidak ada. Nah setelah itu Allah adakan lagi untuk kekal selama-lamanya. Maka batilah ucapan orang yang mengatakan jika surga kekal, neraka kekal, kita orang mukmin kekal di surga, orang kafir kekal di neraka, berarti surga neraka dan kita sama dengan Allah dong. Bagus. Tidak tahu. Karena apa? Allah belum pernah belum ada. Allah belum pernah tidak ada. Dan Allah tidak ada yang menciptakan. Sedangkan surga, neraka, seorang muslim yang akan hidup kekal ada di surga, orang kafir yang akan hidup abadi di neraka, pernah tidak ada. Lalu diciptakan oleh Allah dan pernah ditiadakan oleh Allah di yaumil qiyamah. Ketika uh, Israfil beliau sang kakak. Ya. Nah, kemudian mau sudah ada. Ya, ceritanya. Sudah ada. Sudah diceritakan oleh Allah e, ketika Adam e, belum diciptakan. Dan Adam di surga hanya ada perselisihan para ulama dan ini dibahas sudah sangat bagus oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah Ibnu Qadar Sa'ada ehm, apakah surga yang ditempati oleh Adam dan Hawa surga yang dimaksud dalam Al-Qur'an surga yang akan dibuka oleh Nabi pertama kali di Jebang ya di antara dua pendapat yang rosih adalah ya ya karena surga yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis adalah persis seperti surga yang dihuni oleh Adam dan Hawa. Kita lanjutkan 489. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت على باب الجنة kata Nabi Aku berdiri di depan pintu surga. Aku berdiri di depan pintu surga. Fakana ammata man dakhalaha al-masakin. Maka kebanyakan yang masuk ke surga tersebut adalah orang-orang miskin. Maha dengan Wa ashabul jaddi mahbusun. Sementara orang-orang yang banyak punya harta orang-orang kaya terhalang terhalang menunggu ngantri غير أن ashaban nari qad umira bihim di samping ketika para penghuni neraka sudah disuruh untuk masuk neraka ya para penghuni neraka sudah masuk neraka orang-orang miskin penghuni surga masuk surga nah orang-orang kaya penghuni surga ngantri terhalang mahbusu itu belum bisa masuk surga menunggu orang-orang kafir masuk dulu setelah 500 tahun setelah itu ah, baru yang kaya masuk surga ya membayangkan ngantri tunggu 500 tahun ya untuk ngantri di ATM uh, eh, sejam sudah dikatakan ya tidak sabar 500 tahun tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa pakaian, tanpa naungan. Ya, karena makanan dan minuman bidadari dan seterusnya hanya ada di surga, tidak di luarnya. Walaupun ee, eh, jaraknya ee, eh, dekat, ya, makanan minuman hanya di surga. Ya, enggak ada riwayat yang di dalam surga, lemparan keluar, gerdapnya tidak ada riwayat seperti itu. Jangan dibayangkan maka tetap terhalang dan tanpa makanan tanpa minum. Ya, inilah orang-orang kaya yang kurang amal. Dia tidak mengatakan inilah orang-orang kaya kurang amal, ahli maksiat, maka terhalang itu. Kalau orang kaya dia berbuat ketaatan, dia akan meninggalkan orang miskin. Orang miskin tidak bisa haji umroh, antum yang kaya bisa. Orang-orang miskin tidak bisa bangun masjid, antum yang kaya bisa. Orang miskin tidak bisa sodako, oh, antum yang saya bisa. Berarti bisa meninggalkan sholat kalau sholat, kalau taat, kalau mau mengejar ketinggalan. Siapa yang terhalang ini? Lambat ini. Ya sama dengan orang miskin. Bahkan lama siang. Harta yang ada dipakai untuk maksiat. Yang pakai nggak bisa maksiat, walaupun bikin maksiat. Karena perlu biaya juga kan maksudnya. Nah, minum koper biaya, zina biaya, melapor dan seterusnya berbunyi itu. Nah, yang fakir tidak, yang kaya malah dia bersenang-senang yang dimaksud. Air yang dimaksud. Ya, sekali lagi hadis ini tidak mendorong kita untuk menjadi orang miskin. Ya, mengenai taufik dan sarahnya itu tidak mengulang lagi karena sudah dibahas di nomor hadis 258. Ya, antum yang ingin mengulang lagi silakan nomor 258 nanti di nomor. Ya. Uh, satu lagi ya 460 atau hadis terakhir dari bab ini Insya Allah pekan depan kita Eh, masuk bab-babnya. An radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala أصدق قالها شاعر sebagus-bagus kalimat sebaik-baik kalimat yang diucapkan oleh seorang penyair nah, berarti Nabi pernah mengambil ucapan penyair Apakah Nabi e, penyair jelas bukan bantah dengan begitu tegas dalam Al-Quran bahwa beliau bukan penyair. Beliau menukil ucapan seorang penyair. Siapa kalimat Nabi? Yaitu penyair yang bernama lebih Labid bin Rabi'ah. Labid bin Rabi'ah, seorang penyair di zaman jahiliyah أطهر ucapan Nabi bin Rabi'ah ألا كل شيء ما قال الله باطل Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah batin. Ya. Segala sesuatu selain Allah batin. Ini ucapan penyair yang bernama Labid bin Rabi'ah yang disanjung oleh Nabi, dinukil oleh Nabi, dinyatakan uh, eh, abdabu kalimati syair sebaik-baik ucapan penyair, ya yeah. uh, dari sini maka syair tidak semuanya baik karena syair ada yang dipuji oleh nabi. gitu. jika seorang penyair mengungkapkan syairnya dan dengan syair itu e, uh, membela kebenaran membasmi kebatilan menyerang bid'ah membela sunnah maka syair ini banyak diucapkan oleh para ulama. Ya, bagaimana syair terkenal jika Wahabi itu adalah orang yang berpegang pada Al-Quran, berpegang pada sunnah, mengikuti pemahaman Rasul dan para sahabat, maka ketahuilah bahwa aku yang pertama menyatakan diri sebagai Wahabi. Ya, ini untuk mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa nama itu uh, jangan dijadikan pegangan. Ya, artinya nama ketika sebuah nama Islami syar'i maka belum tentu dia Islami dan syar'i. Ketika nama itu buruk, ya belum tentu buruk di hati Karena banyak orang yang bohong curang untuk menutupi kebaikan diberi nama yang buruk. Untuk menutupi keburukan diberi nama yang baik. disembuh Nabi Baismi. Diberikan nama dengan yang bukan nama. Ya, insya Allah oh, eh, apa sarah atau bawahnya dari hadis ini kita lanjutkan nanti setelah sholat sudah masuk puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.